Karena begitu banyak nikmat yang kita tidak boleh ada rasa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita banyak terus dan senantiasa belajar agar kita bisa mensyukuri akan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena betapa banyak nikmat yang sehingga kita tak mampu untuk menghitungnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum dalam kesempatan ini kita lanjutkan tentang kalimah al-kalimah al-kalimah tayyibah la ilaha illallah afdal dzikir la ilaha illallah. Kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang kedudukan la ilaha illallah dan sekarang kita akan bahas tentang keutamaan daripada la ilaha illallah. Dasar hukum yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Muhammad Surah yang ke-47 Ayat 19 Allah berfirman Fa'lam Annahu la ilaha illallah Fa'lam Ketahui Maka ketahuilah Ini perintah untuk mufrad satu domir Mukhotob Yaitu kata ganti orang kedua yang diajak berbicara Fa'lam maka maka ketahuilah ini adalah fi'lul amr yang ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alam ketahuilah oleh kau dan ini juga bermanfaat bagi kita sekalian. Hendaknya mengetahui annahu sesungguhnya la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah pihakin atau hakun yang benar illallah kecuali Allah. Tidak ada ilah yang benar. Kalau ilah Tuhan pada hakikatnya ah, ada. Tuhan banyak orang yang mengakui Tuhan lebih daripada satu. Intinya apa? Tuhan itu ma'budun yang disembah, ma'lu yang dituhankan. Itu banyak akan tetapi hak pun yang benar, yang benar tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Diawali firman Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata mereka mengetahui, berilmu. Faqad istadalla Bukhari rahimahullah taala min hadhihi al-ayah ala taqdimil ilmi Al Imam Bukhari mengambil dasar hukum rahimahullah taala dari ayat ini atas pengutamaan ilmu mengutamakan ilmu dari berkata dan beramal sebagaimana beliau mengatakan dalam babnya babul ilm qablal qawli wal amali babul ilm ya, dalam bab ilm sebelum berkata dan beramal dan ini kewajiban kita seorang muslim karena Islam ini syarat dengan ilmu setiap yang kita amalkan harus berdasarkan ilmu setiap yang kita lakukan harus ada dasar dalil yang kita kerjakan harus ada tuntunan maka harus belajar. Apa la ilaha illallah? Fa'la annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-imanu bid'un was, was, wasittuna su'batan Iman itu ada 60 lebih daripada cabang-cabangnya. Bid'on ini kata-kata bid'on, lafaz bid'on ini uh, kalau dalam hitungan di antara 3 sampai 9. Jadi bisa kemungkinan 63 cabang Iman itu ada 63 cabang Bisa 64 cabang Dan bisa sampai 69 cabang Karena kata lafab bid'un kalau dalam bahasa Arab ini dalam bilangan itu isyarat 3 sampai 9. Bitcoin agar kita belajar apa? Eh, kita Nahwu itu akan kita jumpai lapan tersebut. Fa'afdaluha dan yang paling terutama dari cabang-cabang tersebut dari cabang-cabang keimanan tersebut yang jumlahnya 69 puluh sembilan, paling utama dan yang terutama yang paling tinggi di atas segala yang tinggi yaitu kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq dan yang paling rendah serendah-rendah cabang keimanan itu adalah menyingkirkan apa? Gangguan di jalan. Gangguan apapun, batu ada di tengah jalan, maka kalau kita masih ada sedikit cabang keimanan dan itu cabang yang terendah, pasti kita akan berhenti jika memungkinkan. Berlaju dengan kecepatan rendah, mungkin 20 kemungkinan berarti berhenti sekitar itu nah ini termasuk bagian daripada iman termasuk juga apa ya bagian kotoran-kotoran sampah berserakan buang untuk rokok-rokok ini sudah haram buangnya seenaknya zolim ya sampah apapun naik mobil mobilnya bersih ya ini bagian iman ya mobilnya bersih ketika buah mengupas apa itu mangga atau bungkus apa ya apa saja ya selesai bungkusnya atau kulitnya ini dibuang di jalanan sekecil apapun ya itu namanya apa kotoran itu namanya azab menyingkirkan sesuatu yang mudur sekecil apapun. Sampah itu kotoran yang mengganggu pandangan mata. Iya kan? Seenaknya kan kita tidak sadari termasuk bagian keimanan yang harus kita sadari Makan kacang atau apa Buang seenaknya pikir jalan Sepatutnya kita menyiapkan tempat Dengan kita naik mobil kalau tidak kita tidak membawa kantung sampah atau apa, ya kita kita masukkan ke saku. Tutup botol aqua atau plastiknya sekalipun. Remeh kan ya? Jangan buang sembarangan. Andaikan itu walaupun menurut kita remeh, Andaikan semua menganggap seperti kita Itu hal remeh dibuang-buang Betapa banyaknya Iya kan Bagikan orang yang ini andaikan ibaratnya baik. Orang yang oh ya sekecil apapun daripada amal. Kalau dilakukan terus menerus terus menerus menjadi besar ibarat bukit. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan kalau kita lakukan terus menerus dosa, kita lakukan terus menerus maka menjadi dosa besar. Jadi yang harus kita waspadai, kita sadari. Ingin mengamalkan sunnah, maka harus bersih. Wasiyah bakal patobir, jangan padat pun bersih. Ya semuanya. Islam itu indah ya. Allah jamin ya Allah mencintai keindahan Berusaha tidak membuang sampah sembarangan Itu diantaranya yang perlu kita sangat perhatikan Karena apa? Karena banyak sekali saya jumpai juga kita jumpai Orang-orang itu tidak sadar kampanye-kampanye kebersihan buang sampah di sungai Wah, subhanallah saya ini rumah saya ini sebelahnya sungai kecil inginnya apa memperindah sungai membersihkan sungai tapi tidak punya kuasa kewalahan kotoran itu oh, banyak sekali terus mau dibuang kemana masa tempat sampah saya penuh yang pepes belum lagi kaca buang sembarangan maunya melihat sungai dengan penuh keindahan air mengalir. Iya kericik-kericik indah jernih oh, masya Allah tapi watak orang kita ini wah, luar biasa di mana keimanannya keimanan sekecil-kecilnya itu apa menyingkirkan kotoran menyingkirkan sesuatu yang membahayakan sekecil apapun. roh Muslim. Yang paling besar kalimat la ilaha illallah. Yang paling kecil menyingkirkan kotoran, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Yang ketiga ini tentang keutamaan la ilaha Tidak ada kalimat ucapan yang lebih tinggi, yang lebih agung daripada la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'arra man ta'arra min al-lail istaiqadha ta'arra min al-lail bangun di tengah malam فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله Thumma qal Allahumma fir li Auda'a ustujiba lahu Fa in wa shalla ubilat sholatu Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ta'arra barang siapa bangun di tengah malam, minal di tengah malam, Fakal lantas dia mengatakan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Wa huwa ala kulli syai'in Satu kali saja Mau lebih silakan Yang penting kita tidak membatasi Lanjut mengatakan Subhanallah Maha suci Allah Walhamdulillah Walailaha ilaha illallah Wallahu akbar wala awla wala quwata illa billah. Kemudian mengatakan Allahumma firli, ya Allah ampunilah atau doa apapun yang kita kehendaki. Setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa taala syarika la lahul mulku wal wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la wala wa illa billah kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling praktis ya untuk mendapatkan sesuatu andekan kita tidak bisa bahasa Arab umpama. Bagaimana doanya dengan bahasa Arab? Tidak bisa bingung. Ya sudah. Istighfar kepada Allah. Allah maafirli, Allah maafirli, wa tub Allah maafirli, wa tub Bukan Allah telah berfirman Istaghfiru Rabbaku innahu kana ghaffara Yursil yursil alaikum apa? <clears throat> Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara Yursil sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara Allah Subhanahu wa taala berdoa mintalah ampun kepada Allah karena sesungguhnya Dia zat Maha Pengampun. Niscaya akan Allah kirimkan untuk kalian dari langit Allah berikan harta anak-anak keturunan Yusilis minas sama apa Yusilis minas ini apa yursilis Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa yursilis yursilis yursilis yursilis sama alaikum midroro yaitu Allah kirimkan dari langit air dari langit yang terus menerus hujan lebat tapi penuh dengan keberkahan Wayum hitbun bi amwaliu dan Allah bentangkan kepada untuk kita apa harta benda wabanina dan anak-anak. Wajah lakum jannati wajah wajah lakum anharo dan Allah apa tumbuhkan kebun-kebun air sungai mengalir dengan deras lancar jernih dengan apa cukup dengan istighfar cukup istighfar cukup minta ampun astagfirullah astagfirullah rabbi firli wa tub alayya inna anta tawwabur rahim rabbi firli wa tub alayya inna anta tawwabur rahim Kemudian wudhu dan sholat maka diterima sholat keutamaan yang ketiga kalimat la ilaha illallah. Bangun tidur kita upayakan membaca la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian istighfar Setelah kebutuhan apa yang kita inginkan ingin rezeki yang diberkahi istighfar ingin punya jodoh istighfar tidak bisa apa bahasanya agar segerakan jodoh. Tidak bisa bingung. Allah maz apa Allah marzukna Allah Allah marzukna bingung Allah marzukni zaujatan salihatan ajilatan Ya Allah berikan kami Rizki berupa istri yang soleh dengan ajilatan ghaira ajilin segera tanpa ditunda belum ya sudah istiq istighfar istighfar ibadah aja tapi jodoh tidak betah membuja istighfar ingin punya anak sangat menginginkan anak istighfar Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa 'alaikum yursil samaa 'alaikum midrara wa bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum Kalau spontan kadang-kadang lupa. ya. Manusiawi ya. Spontan lupa. Diingat-ingat tamu tidak ingat. Manusiawi. yang keempat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu indal karbi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata inda karbi ai inda huzni wal gham di kala sedih gelisah sedih akan perkara yang telah terjadi tertimpa kesedihan atau kegelisahan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kalimat tajibah. la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil azim La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arshil karim Rawahu muslim Sedih Di samping kita berdoa apa agar dihilangkan kesedihan Allah inni aku bika minal hammi wal hazani ya ya Allah aku berlindung kepada kamu dari uh, kedukaan dari kesedihan Selain doa dengan doa-doa yang khusus untuk mencegah kesedihan, maka perlu bagi kita untuk mengawali doa-doa dengan zikir ini. Ya, dengan zikir ini mungkin tanpa kita berdoa Allahumma inna na'udzubika minal hazan. Tanpa berdoa ya Allah aku lindungi lindungilah kami dari oh, kesedihan. Tanpa berdoa itu kita berzikir kepada Allah seba, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan ketika beliau dalam keadaan sedih. Jadi Rasulullah ini pernah sedih. Kenapa? Karena Rasulullah manusia itu sifat-sifat manusia sedih, gelisah sering menerpa manusia sering menimpa manusia dalam keadaan terkena musibah atau sekalipun tidak terkena musibah ya benar kan nggak ada apa-apa gelisah pernah apa enggak nggak ada apa-apa lagi nyantai-nyantai gelisah. Pernah apa enggak? Kalau saya pribadi pernah kalau seperti itu, ya. Dan nyebut antum tapi anak sendiri pernah enak-enak santai. Tahu-tahu menyelinap kegelisahan dalam kenapa ini? Tidak ada apa-apa. Ya ini mungkin setan mengganggu kita. Mungkin anak kurang pikir gelisah muncul. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam kondisi tersebut Rasulullah mengatakan La ilaha illallahul alimul halim Tidak ada ilah yang hak untuk disembah illallahu kecuali Allah al-alimu yang maha agung al-alimu yang maha santun La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim tiada ilah yang berhak disembah. Illallahu kecuali Allah Rabbul Arsyil Azim. Zat yang memiliki ash tiga sana yang agung. La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard wa Rabbul tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Allah Tuhannya langit-langit dan Tuhannya bumi wa Rabbul Karim dan Tuhannya Al As, sehingga sana Allah Al Karim yang mulia rawahu Muslim Ikhwani Fiddin din Allah wa iyyakum La ilaha illallah ketika kita terdapat apa tertimpa kesedihan ya kena musibah atau tidak maka hanya kita menyebutkan uh, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang berkata Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar seseorang mengatakan ya Allah sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada kamu ya Allah bi'anni sesungguhnya aku ashadu bersaksi annaka sesungguhnya kamu antallahu kamu adalah Allah la ilaha illa antal ahadus somat engkau adalah zat yang tidak ada ilah berat disembah kecuali engkau engkau adalah al-ahad yang maha satu as-somadu yang maha bergantung Allah lam yalid yang tidak beranak dan tidak diperanakan walam yakul lahu kufuwan ahadin dan tidak ada baginya yang setara satupun yang setara Faqala sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan orang yang mengatakan tersebut Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi demi zat yang jiwaku ada di tangannya laqad sa'alallaha bismihi al-a'zami Allah idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi sahihun rawahu Ahmad Nah kalau Rasulullah mengatakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya Sungguh dia meminta kepada Allah Bismihi dengan namanya yang Al-A'zam yang paling agung Allah idza du'iya yang ketika diseru dengan menggunakan nama yang agung itu aja pasti Allah mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi dan ketika diminta dengan menyebut nama Allah yang agung atau pasti Allah memberikannya. Apa itu Allah ini as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah La ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa yulad walam lam lahu kufuwan Ini zikir-zikir ini harus kita hafalkan. Di awal doa kita hendaknya kita awali dengan zikir-zikir Agar apa dijawab Ya barangkali doa-doa kita kok tidak apa tidak segera dijabai oleh Allah. Di antaranya mungkin kita tidak awali dengan berpikir-pikir, Makanya kita harus banyak-banyak belajar agar kita ketahui tip-tip resep-resep ya agar doa itu diterima dengan nama-nama nama-nama yang paling Allah sukai, nama-nama yang paling agung. Apa itu? Belajar, belajar. Oh, kalimat la lain illallah. Oh, ada riwayat yang mengatakan Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antal dan seterusnya lantas Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan dan mengatakan demi zat yang jiwaku ada tangannya kalau Rasulullah bersumpah berarti apa yang dikatakannya ini akan yang luar biasa apa yang dikatakan ini perlu menjadi perhatian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya ya sebelum berfirman bersumpah dengan masa bersumpah dengan langit bersumpah dengan bintang-bintang bersumpah dengan kota ini menunjukkan apa yang disampaikan itu hal yang luar biasa yang men perlu menjadi perhatian kita semua. Walladzi nafsi dia, Ya kalau kita mau menghayati merenungkan ya perkataan kalau diawali dengan sumpah ini berarti perkataan yang men perlu menjadikan kita bahagia. Penting itu berarti. Perlu kita perhatikan. Rasul mengatakan Lapat sa'alallahu Lapat sa'alallaha bismihi al Sungguh dia laki-laki itu telah meminta kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung. Diawali permintaannya itu dengan menyebut nama Allah yang agung. Yang ketika dia berdoa itu pasti diterima. Ketika ketika dia meminta pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menghafalkan. Saya harus menghafalkan, antum juga harus menghafalkan. Yang keenam, Waqala sallallahu alaihi wasallam da'watul zinuni da, da'watu zinuni doanya zinuni, siapa zinuni? Yunus alaihi salam Ketika biha ketika berdoa dengannya wa huwa fi baqmil huti dia berdoa dengannya sedangkan dia berada di perutnya ikan paus dan ikan yang besar disebabkan apa kenapa sampai masuk di telan ikan paus Ya karena dia itu lari dari kaumnya Dia lari dari kaumnya bukan karena perintah Allah Bukan karena perintah Allah Dia lari dari kaumnya Menyingkir dari kaumnya karena apa? Karena putus asa Putus asa merasa dakwanya nggak berhasil-berhasil lari meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah putus asa dan marah bukan atas perintah Allah Jadi pada kaumnya aku akan kembali lagi dalam waktu tiga hari Allah akan menurunkan kalian siksaan azab jika kalian mendustakan Allah, jika kalian tetap menyebutkan Allah. Dakwah Nabi, Nabi Yunus tapi tidak sabar. Tak berhasil berhasil, as pergi aja sarap makhluk min pau min min aku akan keluar kami keluar dari Kalau Qadiban Tuna nasrul tanpa ada kesabaran Bukan perintah Allah meninggal mau maunya menyeberangi samudra tidak ke pulau lain mungkin negara lain atau ternyata sana diuji oleh Allah kapal kuyang mau tenggelam sebagian perbekalan e, dibuang oleh penumpangnya ke ke lautan tapi tidak tetap tidak mengubah keadaan kapal tetap goyang mau tenggelam akhirnya di antara mereka inisiatif untuk mengadakan ujian nah, dalam ujian-ujian ternyata jatuh ke Nabi Yunus diundi lagi Nabi Yunus undi lagi Nabi Yunus akhirnya Nabi Yunus dilempar diterima ikan paus maka diperintahkan oleh Allah ikan paus untuk tidak menelannya tidak merembungkan tulang belulangnya berada di dalam perutnya ikan paus ikan yang besar nggak tahu berapa tahun berada di perutnya ikan paus tersebut Lantas di dalam perut ikan paus itu dia berdoa dengan doa yang masyhur yang semua kita hafal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terus menerus doa itu. Ada yang mengatakan 40 kali, tapi ini dilemahkan oleh Abdul Bani. Mengatakan makhluk tapi Abdul Bani mengatakan lemah. Jumlahnya tidak disebutkan secara yang penting Nabi Yunus alaihissalam berdoa dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kata Rasulullah la yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa Istajab lahu. Sahihun rawahu Ahmad. Tidaklah ber, seseorang muslim yang berdoa dengan doa ini ya disyain dalam sesuatu apapun illa istajaballahu lahu kecuali Allah pasti akan mengabulkan. Andaikan Nabi Yunus itu tidak berdoa dengan doa ini, maka kata Allah dia akan berada di perutnya ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Oh, bisa Tidak mati sampai hari kebangkitan bisa. Nah, títulos Allah azani Allah wa iyyakum Nabi Yunus dengan sebab doa tersebut jadi doa itu tidak harus tadi yang telah saya ucapkan tidak harus apa sesuai dengan hajat kita ya menyebutkan hajat tidak harus ya seperti Nabi Yunus ingin dikeluarkan dari kegelapan dari dalam perutnya ikan paus dengan apa? Bukan berarti Allah ma'akhrij Allah ini min baknil hud enggak Ya Allah keluarkanlah aku Allah ini Ya Allah keluarkanlah aku min baknil hud Keluarkan aku dari perutnya ikan paus Tidak sama sekali tidak terucap Tapi apa ucapannya? Menggunakan kalimat yang paling agung, yang paling afdol, yang paling baik apa? La ilaha illallah. Maka cukup kita sering-sering zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang paling afdol, yang paling agung antaranya apa yang diucapkan Nabi Yunus alaihissalam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Menyebutkan kelemahannya, ah, apa? Ya kedzaliman Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau Subhanaka maha suci engkau Ini sesungguhnya aku Untuk adalah aku Minat dolimin dari golongan orang-orang yang berbuat zalim Aniaya tidak sabaran Kelemahan Allah dan yang maha suci Mengagungkan Allah Menyebutkan kelemahan diri Ini sudah cukup Sebagai doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah cukup Sesuatu ya tip untuk agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu terus. Rezeki sempit doa itu. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man qala hina yusbihu au hina yumsi Barang siapa berkata di waktu pagi Ketika berada di waktu pagi atau di waktu sore Ini zikir yang masyhur Sayyidul Istighfar Ya kita semua hafal Ini ada fadilahnya Ada utamanya Mungkin diantaranya kita lupa Makanya kita perlu menghadiri majelis ta'lim Barang siapa mengatakan di waktu pagi atau sore Allahumma anta Rabbi Ya Allah anta engkau adalah Rabbku La ilaha illa anta khalaqatani Engkau adalah zat yang telah menciptakan aku Wa ana abduka aku adalah hambamu. Wa ana ala adika wa wa'adika. Mas tu aku di, berada di atas perjanjian dengan kamu. Mas tu apa yang aku mampu, yang bisa. Aku lupika aku berlindung kepadamu. Min lima Sonatu dari kejelekan apa yang telah aku perbuat karena sering kita melakukan perbuatan entah itu sengaja maupun tidak sengaja perbuatan jelek-jelek yang kita lakukan. Maka kita mohon pada Allah, aku dzubika min syarri ma sonaktu. Aku berlindung kepada Allah dari kejelekan apa yang telah aku ciptakan, aku buat. Ada orang mengatakan aku dzubika min syarri ma ada. Ya, seorang imam saya waktu ya di masjid-masjid itu dikir apa seusai mbak dia ya sholat itu biasa kan ada doa iringan doa tak dengar dengar kok sholat wah nyalakan Allah iya Allah kan? Allahumma inni a'udzu bika min syarri Nyalakan Allah. Apa yang telah dibuat oleh engkau ya Allah Padahal seperti itu yang dibuat oleh kita Kejelekan yang diperbuat oleh kita Abu ulaka bini'matika alayya. Aku mengakui Abu ulaka Aktarif Aku mengetahui laka bagi kamu Bini'matiki Bini'matika alayya dengan kenikmatanmu Yang kau berikan atas kami Wa abu bidambi dan aku mengakui dengan dosaku fakfir li maka ampunilah aku fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta Ya doa ini Ini Sayyidul Istighfar Sayyidnya permohonan ampun Fama Famata min yaumihi aw lailatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan di pagi hari, siang hari, apa sore hari Sayyidul istighfar ini kemudian mati di harinya hari tersebut ya di siangnya atau di malamnya maka dijamin masuk surga. Takut karena pentingnya kita ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya afdhalud du'a, afdhalud du'a doa yaumi Arafah. Seutama-utamanya doa, doa di hari Arafah. Di antara doa-doa waktu-waktu termasuk waktu istijabahnya doa di antaranya yang paling utama di hari Arafah wa afdalu ma qultu wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dan seutama-utama apa yang aku ucapkan dia aku dan para nabi dari sebelumku adalah la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Hadis Hasan rawahu Malik. Rasulullah mengatakan afdalu ma qultu ana. Afdalu ma Seutama-utama apa yang aku katakan. Benar benar aku katakan. Ya ini apa tauhid apa tauhid apa? Makul tuhu anak Tauhid apa? Tauhid lafzi. Ya tauhid lafzi dalam bahasa Lafaz ya pelafatan tadi dikuatkan uh, eh, makul tuh rutin kan ini kan do tuh ini kan dokir mutaharrik ya istilahnya tuh ini katakan anak saya makul tuh anak ditambahi anak tuh dokir anak yang bersatu failnya tambahi anak yang bermun ini pekuat berarti ah, benar-benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan para nabi sebelum aku kata Rasulullah itu la ilaha illallah wahdahu la halahu berarti betapa agungnya la ilaha illallah dari kalimat-kalimat lain dengannya dikeluarkannya Nabi Yunus dari perutnya ikan paus dan dengannya pula bisa mengantarkan kita apa selamat dari ancaman Allah dengannya pula kita bila mana kita ucapkan di akhir dari hayat kita di akhir daripada kehidupan kita maka jaminannya apa? surga surga sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pula, mantawat doa al wudhu barang siapa berwudhu kemudian memperbagusi wudhu yang wudhunya bagus ya benar-benar tidak tergesa-gesa anggota-anggota wudhu semua karena tumit-tumit kaki mata kaki benar-benar sempurna umurnya sempurna. Faqala sallallahu alaihi wasallam Ya, man tawaddu'a fa'asanal wudu'a barang siapa berwudu dan berperbaiki wudu faqala lalu dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwaabul jannati yadkhulu min ayyiha syaa'a luar biasa Hadis sahih riwayat Nasai dan selain. Ya, paham ya? Barang siapa berwudu, memperbaiki wudu Kemudian mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan mengatakan itu, mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Futihat lahu abwaabul jannah dibuka untuknya pintu-pintu surga. Ya, berapa pintu surga? Delapan. Dibuka pintunya. Dibuka semua. Itu royan, tidak pernah berpuasa. Dibuka, ya kan? Ini ya, puasanya kurang, bolong-bolong. Dibuka. Bagi wanita mungkin, ya, bagi wanita tetap harus apa? Empat hal itu yang harus dilakukan. Ya. tidak somat komsaha Ya. Ida sholat apa? Ida sholat komsaha Wah somat Ramadan Wah doa ba'laha wa hasanat farjaha empat ya udhuli wa qila laha wa qila udhuli udkhuli ayi abwa bil jannati syi'ti kalau korban tetap ya nggak saat ini gak mungkin walaupun mengamalkan ini masuk surga tidak bisa tetap lima waktu ya perempuan ringan loh kewajibannya lima waktu salah hanya lima waktu puasa Ramadan taat kepada suami menjaga kemaluannya maka diperintahkan baginya masuklah surga ke segala pintu yang engkau mau pintu royan pintu taubat pintu jihad terserah ini perempuan yang melaksanakan empat kriteria. Selain daripada itu maka dibukakan pintu-pintu surga dengan cara yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara afdhalul dzikir la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Dibukakan pintu surga. Diperintahkan untuk masuk memilih pintu-pintu yang ada. Ada komentar. Banyak keutamaan-keutamaan daripada zikir la ilaha illallah ini harus kita amalkan. Kita berganti yang selain mengucapkan sayyidul istighfar, mengucapkan apa yang diucapkan Nabi Yunus, mengucapkan nah, doanya seseorang ketika berdoa ya dengan zikir intinya dengan kalimat la ilaha mau masuk surga dari segala pintu ya puasa puasa tidak sanggup ya orang ini kapasitasnya beda-beda tidak semua sanggup puasa ada hal-hal lain yang sehingga dia tidak sanggup puasa. Sebenarnya sahabat-sahabat seperti demikian itu mempunyai spesialisasi masing-masing. Ada yang mampu sholat malam ya tanpa henti tanpa putus-putus ada yang kuat puasanya ada yang mampu nikah berkali-kali tidak putus-putus zen ya luar biasa nah, itu keistimewanya masing-masing maka kita harus fokus kepada apa yang kita mampu yang mudah-mudah kita lakukan karena itu akan apa memudahkan kita masuk surga. Tidak usah yang berat-berat, yang berat tidak mampu yang mudah-mudah. Dikir-dikir ini, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka ini untuk menolong ini Apa itu? Ya sudah itu aja. Maka itu akan nanti akan menjadi jembatan kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi azza azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan intinya keutamaan dikit kepada Allah ya dengan kalimat thayyibah dengan amalul zikir la Allah itu banyak sekali ya banyak dan ini perlu kita pelajari sebagai tolak ilmu kita harus harus dengan ilmu dan terus harus belajar apa yang bisa mempermudah kita jalan menuju surga apa yang bisa mempermudah kita untuk istiqomah adalah belajar berdoa dan berdoa agar doa dikabulkan kita menggunakan wasilah-wasilah yang bisa secara dengan cepat dikabulkannya doa tersebut di antaranya ahlul fikir keutamaan la demikianlah kurang Kurang lebihnya saya mohon maaf.